السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الأكرمين المتقين قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال أيضا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال أيضا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati syukur alhamdulillah pada hari ini hari Kamis kita dapat bersilaturahim kembali yang biasanya hari Rabu tapi kemarin ada halangan saya juga kebetulan ada acara silaturahim dengan ya akabri atau TNI e yang rata-rata brigjen-brigjen angkatan 66 eh, sehingga eh, hari ini kebetulan lohor itu kosong saya caranya jadi hari ini kita bisa lanjutkan kuliah ma'rifatullah yang kalau tidak salah terakhir kita sudah bicara metode menuju ma'rifatullah yaitu metode ibadah. Kalau kita lihat tafsir, tafsir ayat yang paling populer yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafalnya Bapak-bapak. <laughs> Ya, kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir lebih-lebih tafsir besar kita akan temukan bahwa liya'budun wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun itu diterjemahkan terutama oleh Abdullah bin Abbas li ma'rifati untuk ma'rifat kepadaku karena untuk mencapai taraf ibadah itu tidak mungkin tanpa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, kemudian kemarin kita sudah bahas tiga tingkatan ibadah kalau tidak salah ya ibadah pertama hanya sekadar kewajiban di dalam melaksanakan setiap kewajiban itu dia tidak merasa nikmat kecuali sesudah mengerjakan kewajiban itu sesudah sholat dia plong nikmat luar biasa nah, kedua tingkatan yang disebut yaitu ubudiyah yaitu ibadah karena satu kemestian atau satu kebutuhan ini dinamakan ubudiyah sebagai satu kebutuhan dia menganggap sebagai satu kepastian sehingga pelaksanaan ibadahnya itu eh, otomatis sudah automatically eh, tidak seperti yang pertama kewajiban hanya sekadar memaksa-maksakan diri baru terlaksana ibadah itu dan kita akan naik pada tingkat yang ketiga yang dinamakan abuda atau mulika atau abud di mana dia melaksanakan ibadah itu sebagai satu kenikmatan dia nikmat dikala dia sholat. Dia nikmat dikala dia melaksanakan saum. Dia nikmat dikala dia berzakat, berinfak. Atau juga nikmat dikala dia menghadapi perang. Menghadapi musuh-musuh di dalam medan perang. Tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa takut. Nah, kalau tidak salah, ini sudah kita bahas Eh, indikator yang disampaikan oleh para ulama banyak sekali ini abuda, ubud atau mulika bagi orang yang sudah mempelajari bahasa Arab itu akan bisa memahami apa perbedaan ibadah dengan ubudiyah dan abuda atau ubud. Eh, selanjutnya kita akan meningkat pada tingkat berikutnya yaitu jika seseorang hamba sudah dipanggil oleh Allah dengan abd, hamba, diakui sebagai hamba, abd, abdun, sebagaimana Allah berfirman ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah berfirman subhanalladzi asra bi abdihi Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Bukan maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad. Sedangkan Abdi di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua di dalam Al-Qur'an surah An-Najm fa'auha ila abdihi ma auha Kemudian Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang dia wahyukan. Siapa ada di situ? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dipanggil dengan abd. Kemudian ketika kita nanti di dalam surga, tapi nanti dalam kuliah ma'rifatullah kita akan melihat bahwa surga itu sangat rendah. Eh, nikmat di dalam surga itu sangat rendah. Saya kebetulan sekarang sedang menulis dan meneropong pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka serta kenikmatan-kenikmatan di dalam surga yang disediakan oleh Allah secara lahiriah secara lahiriah karena secara batiniah kita tidak pernah melihat surga dan neraka ya tidak pernah melihat surga dan neraka tetapi surga itu sangat rendah dibandingkan dengan liqa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak setiap orang yang ahli surga dapat ketemu dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kenikmatan nanti di akhirat. Surga itu rendah dibandingkan dengan liqa, ketemu dengan Allah yang nanti kita akan bukakan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita termasuk orang yang bisa ketemu dan melihat wajah Allah. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang populer tapi tidak umum di kalangan masyarakat. Allahumma ftah 'alaina futuhal 'arifin. Ya Allah bukakanlah pintu-pintu makrifat itu kepadaku. Warzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim. Berikanlah kenikmatan melihat wajah engkau yang maha mulia. Warzukni ladzatan nazar ila wajhikal karim. Berikanlah rezeki kepadaku yang tertinggi. Aku memperoleh kelezatan nikmat melihat wajah engkau nanti di dalam surga. Tapi tidak setiap ahli surga bisa mencapai derajat itu wasyauq ila liqa'ika berikanlah rezeki kepadaku agar aku rindu senantiasa untuk dapat bertemu dengan engkau rindu dan rindu ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di mana pada saat malakal maut datang akan menjemput dia akan menjawab silahkan kamu sudah lama ditunggu-tunggu sudah lama ditunggu, silahkan. Maka rohnya itu dicabut seperti menarik benang dari tepung. Bahkan eh, guru saya ketika akan meninggal dunia, dia panggil istrinya, panggil anak-anaknya, panggil menantu-menantunya, dan cucu-cucunya kumpul. Kemudian dia membimbing, sesudah dibimbing dengan nasihat, membimbing La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir la ilaha illallah sudah hilang. Sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan orang yang yang hidup yang menuntun, tapi orang yang akan meninggal dunia menuntun istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, kemudian dia menghadap Allah Subhanahu wa taala karena asyauq ila liqaika berikanlah rindu ya syauq nah itu nanti kita akan sampai dan ini perlu saya sampaikan bahwa kuliah ma'rifatullah ini dari dasar sampai ke atas itu satu dengan yang lainnya saling kait berkait jalin jaling berkelindan Eh, dengan nanti pelajaran-pelajaran berikutnya itu saling ber nah, eh, sehingga kalau kita eh, ketinggalan satu saja kemudian nanti ada pelajaran berikutnya ini hubungannya ke sana ah, ini kadang-kadang susah untuk dihubungkan karena setiap poin-poin dari pelajaran kita ini nanti akan jalin apa jalin berkelindang nah, nanti sesudah kuliah ma'rifatullah kalau ada waktu kita bisa nah, ini belum ditulis dalam buku Ma'rifatullah itu tingkat kedua yang disebut tazkiyah nah, tazkiyah mulai dari tazkiyatul arwah bagaimana kita membersihkan ruh kita kemudian tazkiyatul akal bagaimana kita membersihkan akal kita kemudian tazkiyatul qalb bagaimana membersihkan qalb kita dan kemudian bagaimana tazkiyatun nafas bagaimana kita mentazkiyahkan nafsu kita empat macam tazkiyah tazkiyah itu nanti berikutnya akan nyambungnya ke sana jadi terus eh, fa'oha uh, kemudian tingkat tertinggi dipanggil abdun uh, ubudiyah akar dari muamalah ada empat aspek. Kalau kita bicara ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah secara automatically, secara otomatis itu akarnya ada empat. Yaitu pertama perilaku terhadap Allah, kedua perilaku terhadap diri sendiri, ketiga perilaku terhadap makhluk Allah, dan keempat perilaku terhadap dunia ini. Nah, kalau empat ini sudah kita laksanakan, maka akan tercipta yang dinamakan hablum minallah, hablum minan nas, dan satu apa lagi? Yang kurang dihayati hablum minal alam. <laughs> Alam semesta ini adalah amanah Allah yang harus dipelihara dan dijaga baik-baik. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Tapi kita sekarang ini sudah tidak memperhatikan itu lagi. Ya, mengenai Allah sudah memberi peringatan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas terjadi kerusakan di muka bumi ini di darat dan di laut akibat daripada kasabat tangan-tangan manusia kasabat aidinas ya Tujuh prinsip muamalah kepada Allah ini secara garis besar saja karena kalau ini dibahas berpuluh-puluh kitab ya, yang kita harus baca tujuh prinsip muamalah kepada Allah dan saya sudah mengumpulkan tujuh di dalam Al-Quran atau tujuh di dalam Islam, angka tujuh dalam Islam eh, sudah menemukan empat puluh mungkin kurang lebih lima puluh macam angka tujuh di dalam Islam. Yang tahu angka tujuh apa? <laughs> Bapak-bapak apa yang tujuh? Apa? Hari ya, hari tujuh. <laughs> ya, hari juga yang tujuh umat Islam sudah sudah lepas dari makrifat. Hari pertama hari apa? Ya, hari Ahad. Orang Sunda itu asli bahasana dinten Ahad. Orang Aceh akad itu. Semua orang Indonesia ahad. Tapi baru 50 tahun merdeka. Ahad sudah lupa. Ya. Ahad sudah sudah lupa. Sedangkan ahad itu kul huwallahu ahad. Ahad itu berapa? Apa itu? Ya, kalau sudah belajar Quran, hmm, ahad itu angka satu yang tidak ada duanya. Jadi kalau baca tafsir, ahad itu angka satu yang tidak ada duanya. Jadi kalau diterjemahkan hari apa tadi? Iya, apa itu? Ahad itu diterjemahkan satu. Di satu ada dua. Ada tiga. Diterjemahkan tunggal. Ya, enggak. Cocok. Ada Sesudah tunggal apa? Double. Ada double, ada triple. Ha. kalau diterjemahkan esa, ada dwi, ada tri. Sesudah tri ada catur, panca. <laughs> jadi ahad itu ya sudah pokoknya ahad. Ya ahad. <laughs> Satu yang tidak ada Duanya. Kalau yang ada duanya itu wahid. <laughs> wahid, itnain salasa. Ah itu satu, dua, tiga. Tapi ahad. Qul huwallahu ahad. Jadi kalau sebutkan dinten ahad. Langsung emut ke Gusti. Allah. Tapi sekarang sudah tidak ingat ahad. <laughs> Saya waktu di DPR ada kita rapat bikin undangan hari Ahad. Teman-teman dari Jawa Barat, naon dinten Ahad Pak Kiai? Orang Sunda tidak tahu dinten Ahad. Hanya tahunya dan dia ingat pendeta Minggu, Santo Demengos. Nah, minggu itu Santo Demengos. Ingatnya itu pendeta Bukan ingat kepada Allah yang ahad itu <laughs> gitu. Ya, jadi eh, tujuh muamalah kepada Allah ini tujuh. Ha. Tadi baru hari ya, hari tujuh. Apalagi yang tujuh? Langit. apalagi sabah asamawat. <laughs> apalagi tawab. tawab tujuh, sa'i tujuh, jumroh tujuh, al-fatihah tujuh. Ha, tadi kita sholat apa? Wa annal masajid lillah masajid apa masajid? Tujuh anggota sujud. Masajid itu bukan masjid-masjid. Memang Departemen Agama menerjemahkan wa annal masajid lillah sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Tapi saya cari puluhan tafsir melihat kata masajid. Nabi menjelaskan masajid itu adalah tujuh anggota sujud. Kaki dua, ujung kaki, lutut dua, sudah berapa? Ini enam, ini tujuh. Nah, dan nanti semua yang tujuh itu mengalir kepada surah Al-Hijr 45 wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um mak neraka itu pintunya tujuh sehingga tawab yang tujuh itu harus mampu menutup tujuh pintu neraka dan membuka tujuh pintu surga jumrah yang tujuh juga itu harus mampu menutup tujuh pintu neraka dan membuka tujuh pintu surga. Kemudian sujud di atas tujuh anggota juga harus mampu membuka tujuh pintu surga dan menutup tujuh pintu neraka. Nah, cuma orang yang pergi haji belum sampai ke sana. Karena yang penting ya tawaf muter-muter tujuh kali ya sudah sah gitu apa buahnya wallahu alam pokoknya muter tujuh kali gitu cek kiai oge istan ah, muter tujuh kali itu sudah sah apa buahnya ah itu nanti eh, kita akan sampai ke sana ya coba sudahkah kita menyampaikan hak Allah kedua menjaga batas-batas yang telah ditentukannya dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian. Ya. Halal haram di sini. Ketiga, sudah bersyukur atas segala yang telah diberikannya sekecil apapun juga. Rela dengan segala yang ditentukannya, sudah rela Allah. Rela ibu-ibu jadi perempuan. Oh, rela. <laughs> Alhamdulillah. Kalau sudah rela itu saja sudah. Nah, karena sekarang kan banyak yang tidak rela ingin jadi laki-laki. Ada laki-laki tidak rela ingin jadi perempuan. Eh, ah, enak katanya jadi perempuan. Yang perempuan ah enak kalau jadi laki-laki. Ridho ar Ah gitu. Nah, itu sudah pembuka surga luar biasa kalau rela di sini. Ridho Nah, cuma kata Sidina Ali, puncak daripada ridho, lebih-lebih kepada musibah. Ini bisa baca buku saya, Tafsir at Tajiz Persiapan menghadapi musibah, karena musibah itu pasti datang. Yaitu, Ar-Ridho merasa nikmat di dalam musibah. Ya. Sudah ibu, kena musibah nikmat? Belum. <laughs> Puncak daripada ridho itu nikmat di dalam. Nah, kalau belum nikmat ya ini masih perlu ditempa gitu. <laughs> perlu ditempa karena itu ciwitan ti Gusti Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam segala cobaannya. Nah, ujian itu pasti datang, cobaan itu pasti pasti datang. Ya. Pasti tidak ada satupun umat dan bangsa atau orang yang tidak memperoleh cobaan dan ujian. Bahkan untuk naik ke tingkat yang tinggi, ya emas saja itu harus disiram dengan air keras gitu. Baru diketahuan mana emas murni dan mana yang tidak murni. Nah, di dalam Islam juga itu melalui proses ujian. Mereka diuji dengan hijrah. Nah, <laughs> gitu. Umat Islam itu diuji dengan hijrah ketahuan nanti siapa yang benar-benar sampai ke Medina diuji lagi dengan perang waktu berangkat ke Medan Badar itu seribu orang yang berangkat dari Medina tapi sampai ke Medan Badar hanya 313 orang. Seribu yang berangkat sampai ke Medan Badar hanya 300. Ah, itu ujian lagi. Diuji dengan perubahan kiblat. Wah, sesudah kiblat berubah itu umat Islam ada yang kembali kafir. Apa ini Allah ini pelin-pelan. Masa baru kemarin kita menghadap ke kemana? ke Betul Maqdis sekarang ke Masjidil Haram Nah, itu ujian. Ujian demi ujian, ujian demi ujian yang disebut seleksi iman. Ya. Tarap terakhir ketika hampir-hampir dekat Rasulullah wafat itu nah, kata Nabi ketika menafsirkan inna Qur'an al-fajri kana Kalau mau tahu lihat muslim sejati, lihat solat berjamaah subuhnya. Nah, gitu. nah, itu kata Nabi terakhir lihat sholat berjamaah subuh. Kumaha masjid-masjid orang subuh. Pinuh <laughs> gitu. Atau kosong gitu. Nah, Nabi mengatakan bakal datang suatu saat di akhir zaman umat Islam pabalap-balap membangun masjid tapi kemudian nanti masjid itu jadi laknat terhadap umat yang ada di sekelilingnya. Jadi masjid itu jadi laknat, jadi laknat, jadi laknat, jadi laknat, jadi laknat. Bahkan saya dulu pertama ke Jawa Barat ini tahun 60-an saya membaca sebuah majalah bahasa Sunda sambil saya belajar bahasa Sunda. Wah di situ ada cerita Isra Mi'rajnya eh, siapa ini? Eh, Isra Mi'rajnya eh, Imam Mahdi. Nah, itu panjang ceritanya, tapi satu di antaranya ketika dia sampai ke suatu tempat, dia mau sholat, dia lihat ke kanan, mau sholat, terkejut karena isi masjid itu anjing di dalamnya. Kemudian dia tinggalkan itu. Lihat lagi ke sebelahnya. Dia mau masuk masjid itu. Isinya juga anjing. Nah, kemudian ke sini ada masjid lagi isinya anjing. Dia tanya ke Jibril. Wahai Jibril. Kenapa masjid-masjid isinya anjing-anjing? Oh itu nanti di akhir zaman umat Islam pabalap-balap bangun masjid, masjid, masjid, masjid, masjid, pak saya saya masjid, tapi isinya kosong. Akhirnya masjid-masjid itu diisi oleh anjing-anjing. Nah, gitu. <laughs> nah, itu itu ramalan Imam Mahdi bahasa Sunda. Gitu ya. Dia sampai ke satu tempat, dia ketemu pohon mangga yang ranut. Pas mau dipetik buahnya, menjerit mangga yang lain. Jangan petik, itu di dalamnya penuh, penuh, penuh dengan ulat. Maka dia pindah lagi ke sebelah mau petik mangga itu menjerit lagi mangga yang lain jangan petik itu penuh duri akhirnya pusing dia tanya kepada Jibril wahai Jibril apa itu oh nanti di akhir zaman umat Islam itu saling menjelekkan orang lain memuji dirinya sendiri batur apa apa neraka atau jelek hanya muji dirinya sendiri. Nah, itu dikarang oleh ulama Sunda abad ke-15. Jadi berupa ramalan, ramalan, ramalan dan semuanya terbukti gitu. <laughs> Panjang itu kalau kita buka ya bahasa Sunda. Jadi sabar memuliakan kesuciannya. Ah, ini ada merindukannya. Parantes ibu-ibu Kebagian? Kebagian. Alhamdulillah. Coba berikutnya. Sudah kebagian sedayana. Tujuh prinsip muamalah kepada diri sendiri. Takut. Khawatir. khaw, Ya. Khawatir. Bersungguh-sungguh. Kuat menahan, menahan kesulitan. Riyadho, disiplin. Nanti ada riyadho eh, yang kita akan berikan sedikit-sedikit. Selalu berusaha mencari kebenaran ikhlas menjauhkan diri dari segala yang dicintai menjalani kehidupan dalam kefakiran jadi hidup dalam kefakiran serba kekurangan kita merasa kurang kurang kurang kurang kurang bukan berarti umat Islam harus miskin tapi merasa fakir terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kita butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah kebagian tujuh ini? Kepada diri sendiri? Belum. Ah, nanti tulis berapa belum kebagian. Satu atau dua atau tiga. Ah, kemudian berikutnya tujuh prinsip berperilaku dengan makhluk. Ya, dengan makhluk yang sekarang sudah hancur. Ya. Sekarang sudah hancur hubungan terhadap makhluk. Sudah rendah hati kepada sesama makhluk Allah, sesama manusia ini sudah hancur juga. Memaafkan sudah hancur juga. Tawadu wah apalagi ini. Nanti ini sedang menulis eh, tujuh pintu surga dan pembuka surga itu diantaranya tawadu kedermawanan sudah memiliki jiwa kedermawanan keinginan yang kuat untuk berteman sudah nasihat yang baik saling nasihat menasihati sudah berlaku adil dan bijaksana tujuh juga ya nanti masing-masing di rumah lihat oh ini belum ini belum ah kita berlaku menuju sana sedikit demi sedikit rendah hati memaafkan, tawadu, dermawan, keinginan yang kuat untuk berteman, nasihat, berlaku adil dan bijaksana. Dan terakhir, tujuh prinsip muamalah dalam dunia. Nah, ini yang lebih penting sekali. Mudah-mudahan kebahagiaan. <laughs> Mudah-mudahan kebahagiaan Rela terhadap yang dimiliki orang lain. Sudah rela? Ya? Orang lain dapat. Atau cerita ketika Mahathir di Kuala Lumpur itu ada penjual kepiting. Penjual kepiting bawa roda. Itu rodanya dari belakang ditarik. Mahathir langsung, eh, kenapa kamu tidak dorong supaya kelihatan itu kalau ada kepiting yang jatuh? Kata penjual kepiting, Pak Mahathir, ini kepiting. Nah, ini kepiting. Kepiting itu wataknya, kalau ada yang naik ke atas, kepiting yang lain narik ke bawah. Jadi tidak ada yang jatuh, walaupun di belakang. Dan orang Melayu, kata beliau, orang Melayu itu wataknya watak kepiting. <laughs> Tekau ayah nunai, hari gitu. ini, ini cerita ya, cerita Jawa mahatir gitu ya. Watak kepiting. Gitu. Nah, ada yang tekau, wah bikin demo macam-macam, goyang. <laughs> Bikin lagi demo macam-macam, goyang supaya buru-buru jatuh gitu ya. <laughs> Gitu. Nah, kenapa? Kata penjual kepiting itu orang Melayu itu wataknya kepiting gitu. <laughs> Jadi saya walaupun rodanya di belakang itu tidak akan hilang karena ada yang kepiting mau naik ke atas, oh ditarik oleh temannya ke bawah. Gitu. Jadi tidak mungkin ada yang hilang. <laughs> Walaupun tidak lihat gitu. Ya. Ya, rela terhadap yang dimiliki orang lain. Nah, apa saja punya kekuasaan, punya kekayaan, punya ilmu, punya hikmah, punya ya macam-macam kelebihan. Yuk til hikmah ya yasha. Seperti Nabi siapa? Nabi Musa sombong dengan ilmunya kata Allah coba kamu jalan-jalan. Eh jalan-jalan sampai ke mana ke Khurtum itu Khurtum apa artinya Khurtum belalai belalai gajah gitu ya Khurtum hmm. ketemu dengan Nabi Hidir wah sudah tahu-tahu ilmu Nabi Hidir lebih lebih tinggi daripada Nabi Musa jadi jangan sombong kalau punya ilmu kita baru punya ilmu sakitu-kituna sudah asa. <laughs> nah, jadi Nabi Hidir ya, merasa cukup dengan apa yang dimiliki namanya konaah Ya. Sudah merasa cukup? Kirang kene. <laughs> Masih kurang. <laughs> Ketiga berusaha melupakan yang telah hilang. Sudah ibu-ibu apa yang hilang dilupakan susah Masya Allah <laughs> ini dunia membenci segala yang berlebihan ya mubazir, yang mubazir, berusaha menahan nafsu mengenal kejahatan dan tipu daya dunia bertahan dari segala godaannya serta bertahan dari kecintaan kepada kekuasaan. Ya, kecintaan kepada kekuasaan karena kekuasaan itu dekat kepada kepada apa? <laughs> kepada korupsi gitu. <laughs> Kekuasaan itu dekat kepada korupsi, tidak lihat profesor, tidak lihat doktor, <laughs> tidak lihat sudah punya kekuasaan itu dekat-dekat kepada ha, tidak lihat kiai haji, ha, ustad, profesor, tidak tidak kenal itu. Kalau dekat-dekat kekuasaan itu ya ya dekat-dekat ke sana, apalagi Indonesia. Ya. Ubudiyah berarti menggantikan sesuatu dengan yang lain secara total. Jadi totalitas ini. Bisa? Dari ibadah ke ubudiyah. Jalan untuk mencapai hal itu adalah mencegah agar nafsu tidak terjerat dengan apa-apa yang diinginkannya. Nah ini nanti ada tazkiyatun nafs. Nah, orang awam hanya nafsu lawamah nafsu ammara lawama indah. Tapi nanti kita tujuh tingkat nafsu juga. Di atasnya itu ada empat lagi. Kemudian bertahan pada kondisi yang tidak kau sukai. Bisa? Bertahan pada sesuatu yang tidak disenangi. Ya, <laughs> bertahan di Bandung. <laughs> Padahal maunya ke <laughs> ke daerah <laughs> ya bertahan sabar gitu sabur sabur gitu <laughs> nah, karena segala sesuatu itu ada hikmahnya saya tahun 66 ya tahun 66 dagang di di di Bandung ini dagang batik saya ambil dari Jakarta Nah, sudah dari Pekalongan, sudah naik di mana ini stasiun dulu apa di Banteng, lapang Banteng. Nah di sana dulu itu kita lama antri tahun 66 antri berjam-jam baru penuh busnya baru berangkat. Saya sudah antri, sudah antri, tinggal satu orang kosong, satu di samping saya satu tempat duduk kosong. Tiba-tiba datang suami istri. Suami istri itu ngusir saya. Bapak yang harus pindah. Ini kami duduk di sini. Wah, saya bilang saya sudah antri satu jam. Anda cari di belakang itu tidak. Bapak harus pindah. Saya, kami harus duduk di sini. Wah, dua-duanya itu. Apa? Suami istri itu. Aduh, saya bilang. Ini Ya, saya sudah biasa berdoa, "Wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rusda." Ya Allah, setiap qada yang Engkau berikan kepadaku minta ujungnya kebaikan. Akhirnya, ya sudahlah kalau Anda mau saya turun ke belakang lagi. Kosong. <laughs> Ketika bus harum itu pergi, hati ini dongkol luar biasa. Aduh, saya juga ada acara di Bandung mau ini. Tapi ketika bus kita itu naik ke puncak, turun di jalan Jakarta, rumah makan Jakarta 2, bus yang tadi saya diusir jatuh ke dalam jurang. Jatuh ke jurang. Oh, ini rahasianya tadi. Ini rahasianya dan eh, kalau saya ada di situ, ya sudah di situ. Wa ma qadaita li min qada'il faj'al akibatahu rusda. Setiap kodok yang berikan kepadaku walaupun saya benci, ya jadikan ujungnya rusda. Ah, guru saya pernah bercerita Kiai Hambali Ahmad. Dia cerita tapi saya juga dipanggil kiai, tapi saya banyak berguru kepada beliau ya karena dia ulama tokoh Muhammadiyah yang ilmunya begitu luas. Ya, ilmunya luas, tidak pernah nyikut sini, nyikut sana. Oh, itu ada pahamnya. Memang ada riwayat yang ini. Oh, ada <laughs> riwayatnya gitu. Saya banyak belajar dari beliau. Dia cerita dulu di Tasik dia ceritakan temannya naik kereta api dari Tasik sudah beli tiket tapi tiketnya disimpan di sini. Disimpan di sini, uang juga disimpan di situ. Pada saat pemeriksaan tiket dia cari-cari, lupa. Di mana? Dia cari lupa. Ah, saat itu kata beliau, kalau tidak punya tiket diturunkan. Akhirnya dia turun. Aduh, malu luar biasa diturunkan <laughs> gitu tapi ketika jalan sambil pusing merasa malu diturunkan dari kereta tiba-tiba datang angin kopiannya jatuh <laughs> Kopiannya jatuh lihat oh ini uang ini tiket tapi kereta sudah <laughs> akhirnya ah sudahlah uang ada kita naik bus saja akhirnya dia pergi naik bus tapi ketika sampai ke Kadungora, lewat kereta api yang dia tumpangi itu anjlok. Gitu. Oh itu <laughs> tadi. Nah, kita malu diusir dari, tapi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, wa ma qadaita li min qada'in faj'al akibatahu rusda. Ya Allah, setiap kodok yang berikan kepadaku yang aku benci di dalam minta. Ujungnya, kebaikan. Ah, bapak-bapak banyak memperoleh pengalaman seperti itu. Ibu-ibu pasti banyak dan saya dari hidup saya meneliti itu wah banyak sekali. Banyak sekali hikmah. Hikmah-hikmah yang saya peroleh dari setiap itu sehingga ya kita berdoa kepada Allah oh ini hikmahnya dulu kita gini oh ini hikmahnya akhirnya kita kebaikan ya, tapi tadinya kuku itu dongkol gitu ya. ya jadi bertahan pada kondisi yang tidak kita sukai karena kadang-kadang di dalamnya itu ada hikmah yang luar biasa. Terus Ah, kunci menuju hal itu adalah meninggalkan bersantai-santai. Faida farokta fansab. Nah, ini generasi sekarang generasi santai-santai, ya. Generasi santai. Eh, berbeda dengan generasi yang umurnya 70 60 tahun itu rata-rata tidak punya apa-apa kemudian berjuang ya mereka tidak punya apa-apa akhirnya punya punya punya tapi anak-anaknya seperti di Amerika sekarang segala sudah punya anak sediakan nah, kamu rumah ini kamu mobil ini kamu padahal dia dulunya dia yang berjuang mati matian akhirnya lahir generasi santai gitu. <laughs> Kalau di Jepang ada sekolah sebulan bayarannya 30 juta. Di Indonesia di Babu Salam ada santri yang tidak bayar. Tapi ketika pamannya datang, anaknya dilihat nyuci piring, nyapu, nyuci, langsung ditanya, "Pak Kiai, kenapa anak saya disuruh kerja Kenapa anak saya disuruh kerja? Ditariknya anaknya itu. Karena anaknya nyapu. <laughs> Eh tahu-tahu kemarin ada santri dari Jakarta, anak SMP masih disuapan ibunya. Karena sayang kepada anaknya. Ya. Saya katakan pendidikan itu adalah kemandirian. Ya. Bukan ya sayang gitu. Ya. Suka mengasingkan diri, mengetahui hakikat kefakiran kepada Allah Subhanahu wa taala Nabi bersabda, sembah Allah seakan-akan kamu lihatnya, jika kamu tidak melihatnya maka dia akan melihatmu. Ini disebut ihsan. Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, itu yang penting. Terus Nah, abdun. Ini saya waktu ke Aceh mengunjungi sebuah pesantren. Nah, pesantren itu khusus mengungkap rahasia setiap huruf. Saya kemarin juga Pak Haji Suk, nah. Suk apa? Sukana. Ada Pak Haji Sukana? Oh, cuti. <laughs> Nah, saya bicara tentang angka 19 Kemudian alfa apa? Basmalah angka 19. Oh, saya sudah terima dari guru saya Pak Kiat. Tapi Pak Sukana sudah tahu rahasia huruf ba, sin, mi. Oh, belum sampai ke sana. <laughs> ya, sembilan nanti saya bilang kita. Rahasia setiap huruf. Ya. Abd itu ain adalah ilmu pengetahuan akan Allah. Orang yang sudah mencapai derajat abd dia sudah ma'rifat kepada Allah ilmu ah kemudian ba itu baun baunun artinya dia punya jarak dari selain Allah ada jarak dengan selain Allah dan dal dunun dunun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada jarak dan tanpa ada hijab Nah itu nanti kita akan ungkap dalam kiblat. Ya. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu sholat menghadap ke mana? Tidak ribet itu. Rata-rata tanya di kampung menghadap ke kiblat. Ya, itu saya bilang taman kanak-kanak gitu. Kalau menghadap ke kiblat itu taman kanak-kanak. Nah, walaupun nanti di dalam kiblat itu kita akan ungkap bahkan seluruh masjid di Indonesia tidak ada yang tepat dengan Ka'bah. Tidak ada. Di Lipi saya bicara gitu, ada orang Lipi ke Majalengka ke kampung-kampung, dia dari as tek apa ini eh, kompas saja masjid-masjid di kampung-kampung jauh sekali jauh sekali ya untung Allah mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram nah sehingga kalau diungkap secara ilmiah dalam kiblat menurut tafsir juga ada tingkatan satu Ka'bah nanti keluar lagi Masjidil Haram Nanti keluar lagi tanah harap. 16 kilometer arealnya. Asal kena itu. Karena itu hanya kiblat titik. Kalau sholat di kendaraan, gimana? <laughs> Mutar kemana saja gitu. Ah itu nanti kita akan bahas dalam al-kiblat kiblatul amal ya fawalli wajhaka syatral masjidil haram tapi nanti kita akan naik kepada kiblatul al ya di dalam salat kita bukan menghadap saya menghadap ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati saya menghadapkan jiwa rakaku aku Gusti bukan ke kita Kagusti, Allah gitu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kalau masuk ke Masjidil Haram ketika dia melihat Ka'bah baik sebelumnya baik sesudahnya atau pada saat dia melihat Ka'bah empat sahabat besar itu Ka'bah tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah pemilik Ka'bah. Ya. Jadi bukan menghadap ke situ. Mayun ka Gusti Allah. Itu hanya titik saja. Ah ini nanti kita bahas. Jadi dal adalah dunun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada jarak dan tanpa ada hijab. Kiblat ada jauh tetapi Allah bisa naik kepada kiblatul ilmi fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah menghadap mana saja kamu itu papayun-payun berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, itu yang dikatakan Nabi tadi, sembahlah Allah sebagaimana engkau melihat Allah. Kalau tidak, ya yakinkan berhadap hadapan dengan Allah. Nah, itu nanti sedikit demi sedikit kita akan bahas kiblat ini tiga tingkat. Karena nanti akan naik kepada kiblatus sir. Nah, kiblatus sir. Nah, kiblatus sir itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kamu nah, dengan urat lehermu. Dibandingkan aku dengan kamu, wanahnu nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Aku lebih dekat kepada kamu dibandingkan kamu dengan urat lehermu. Nah, itu nanti ke sana, <laughs> tapi sementara jangan dulu di sana. <laughs> ya, Nahnu akrabu ilaikum min hablil warid. Aku dengan kamu dibandingkan kamu dengan urat lehermu masih lebih dekat aku kepadamu dari urat lehermu dengan kamu sendiri. Nah itu. Jadi ya itu nanti. Nanti kita sampai ke sana. Terus Ya, orang yang tertinggal disebabkan kurang amalnya takkan dapat menyusul dengan kemuliaan nasabnya. Karena anak kiai, ustaz, sayyid apapun juga tidak bisa. Kalau tertinggal dalam bidang amal, maka tidak bisa karena nasabnya kemudian dia melebihi yang lain. Inna akramakum indallah atqakum. Ya, Ya. Sehingga nanti dengan takarrubnya, dengan tingkatan-tingkatan makrifat ini kita akan zikrullah. Tadi kita zikir salat itu zikir, kemudian sesudah salat zikir, kemudian ya yadkurunallah qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim nanti kita akan menjadi orang yang diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang suka berzikir nanti akan naik pada tingkat orang yang diingat oleh Coba <laughs> kalau sudah kenal, tak usah kenal ini, kenal gubernur aja atau kenal SBY gitu. <laughs> kira-kira gimana? Ya? kalau diingat oleh seorang pejabat gitu. Ya. Nah, ini mengingat Allah menjadi yang diingat, kemudian mengenal Allah, makrifat yang nanti akan kita sedang menuju ke sana itu menjadi dikenal oleh Allah Masya Allah, <laughs> kalau sudah dikenal, tahu saya dikenal, Allah kenal oleh gubernur, <laughs> oleh presiden saja sudah. Atau dikenal oleh di DPR <laughs> saja gitu. Itu sudah gampang gitu. Ya. Ketiga melihat Allah menjadi yang selamanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan Allah musyahada menjadi yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkehendak disamakan murid orang yang berkehendak menjadi hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian nah ini yang paling indah mencintai Allah mahabbah menjadi yang dicintai oleh Allah. Aduh, kalau sudah dicintai oleh Allah, tak usah minta. Ya. Pasti diingat gitu ya. Apalagi minta. Tidak minta aja kalau sudah dicintai oleh Allah. Ini. Nah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kamu. Nah ini tingkatan apa? Zikrullah. Ya. Terakhir. Ya. Habis. <laughs> Menjadi abdun sudah. Tiga itu sudah ya. Ab, uh, satu apa? Anak panah. Sudah itu. Yang anak panah, ada kembang matahari, ada sudah. Ya, jadi saya kira metode ibadah sudah selesai dan inilah metode yang paling mantap. Yang paling tinggi kualitasnya dibandingkan dua metode itu. Melalui ibadah, ibadah sekecil-kecil apapun juga dalam takarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala maka ya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan ya tak usah minta apalagi minta tak usah minta keretek hati saja sudah Allah mengetahuinya nah apalagi kalau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dengan ibadah ini ya tingkat-tingkat rendahnya akan dipanggil nanti ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi ah gitu. masuklah kepada hamba-hambaku wadkhuli jannati. <coughs> Masuklah ke dalam surgaku. Dan kita yakin bahwa setiap muslim yang bertauhid dan mengucapkan la ilaha illallah wahda atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah abdu wa rasuluh pasti masuk surga pasti masuk surga. Ya, tapi surga itu sudah kita ketahui rendah dibandingkan dengan liqa. Ya, wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Demikian juga seluruh yang ahli Quran itu semua ahli surga. Nah, cuma terbagi tiga. Ada yang zolimun li nafsihi. Ya. Zolimun li nafsihi ini banyak berbuat dosanya. Ada yang muktasid tengah-tengah. Ada yang sabikun bil khairat. Yang sabikun bil khairat itu masuk surga tanpa hisap. Ya, itu sepertiga dari umat Muhammad. Kemudian muktasid dia akan masuk surga karena hisapnya diperenteng enteng, dipermudah. Kemudian zalimun linafsihi yang banyak berbuat dosa dia akan masuk surga melalui syafaat dari Rasulullah. Kemudian rahmat Allah dan maghfirahnya kemudian Allah akan melaksanakan janji-janjinya yang dinamakan al-wa'du sehingga seluruh umat Muhammad itu insya Allah ahlul jannah. Nah, cuma surganya bertingkat-tingkat kata Nabi asalkan dia yakin dengan la ilaha illallah wahdah asyhadu an la ilaha illallah nanti dia akan masuk surga melalui rahmat Allah, melalui ampunan Allah, melalui syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira ini tinjauan makrifatullah. Nah, saya kadang-kadang sedih kalau hanya orang karena perebut bid'ah itu neraka, neraka, neraka. Padahal sama-sama mus muslim hanya beda faham saja sudah. Neraka, beda faham. Neraka, beda faham. Neraka, Masya Allah. Saya teliti Al-Quran. Masya Allah. <laughs> Kadang-kadang sedih gitu. Seolah-olah surga itu milik sendiri. Seolah-olah neraka itu milik sendiri. Sehingga segala yang beda faham dengan dia. Ah, di neraka semuanya. Padahal Allah mengatakan. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات semua ahli surga insyaallah ya ada pertanyaan besok besok Kamis atau Rabu oh kembali lagi ke Rabu ya kita akan coba ah, ini pintu-pintu makrifat jadi tiga metode nanti pintunya. Dari pintu mana kita memasuki ma'rifatullah ini? Ya, pintu Al-Quran. Kita akan buka Quran. Pintunya di sana. Dan terhadap Quran ini ada tiga kelompok manusia. Ada yang sabikun bil khairan Ya, terdahulu dalam amal kebajikan. Membimbing moral akhlak umat. Ada yang sedang-sedang saja. Ada yang banyak maksiat. <laughs> Gitu ya. Nah, Semuanya itu insya Allah ahli surga. Cuma surganya beda. Beda-beda. <laughs> ya, ini kita akan buka pintu mak ma'rifatullah pekan depan. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Dan kalau saya berhalangan, ya ada ada asisten gitu <laughs> ya. Karena ya Eh, ada dua asisten satu ini hadir uh, Fajruddin itu penyusun buku itu juga Ma'rifatullah uh, kedua Fadlullah cuma sekarang sedang S3 jurusan tafsir di Jakarta nah karena ya mungkin karena kita Babu Salam ini sedang membangun di Mentasik membangun di Malabo, membangun di Muara Labu, ya, membangun di Sulawesi Tenggara, Wakatobi, pesantren-pesantren. Ya, jadi eh, ya ada kadang-kadang harus berangkat ke Aceh, nah, harus berangkat ke Malabo, harus berangkat ke Muara Labu. Eh, Muara Labu sekarang sedang kita bangun masjid dan lokal pesantren Eh, kemudian di mana Sumak Sulawesi Tenggara juga kita sedang membangun dan sekarang sedang kita persiapkan juga pesantren di Ciater. Eh, di Ciater ini kita akan terima santri hanya 20 anak yatim, 10 perempuan, 10 laki-laki, kemudian 10 yang bebas yang boleh kalau mau ikut yang 20 itu bebas, tidak kita tarik dana satu sen pun juga. Nah, kemudian yang 10 itu yang mampu, ini akan kita persiapkan eh, lima e, tahun di teater itu hanya guru-guru Al-Quran. Tidak menerima yang lain, ini selesai sampai lima tahun dipersiapkan guru yang akan dikirim ke seluruh Indonesia. Guru-guru Al-Quran. Nah itu jadi mungkin ada pertanyaan atau tidak ada syukur alhamdulillah. <laughs> Sudah. Ada Ibu? Ya, silahkan. Ya, jadi insyaallah pekan depan kita akan memasuki pintu makrifatullah yaitu Al-Quran. Sadaqallahul Adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin dengan penjelasan tadi akan membawa dampak kepada kita makin mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang harapan kita inna akramakum indallahi atqakum atqakum atqakum atqakum atqakum atqakum